Drama singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Menjual harga di atas harga pasar Sudah pernah kita sampaikan Hukum asalnya termasuk penipuan Pembodohan kepada konsumen Kecuali jika konsumen diberitahu Kecuali jika konsumen diberitahu Misalnya ada orang jualan wedang ronde di alun-alun Jogja ya Ketika ada konsumen beli dan mau ditutui, ya, konsumennya mau dikasih harga yang terlalu mahal, maka harus dikasih tahu dulu. Bapak kalau beli ronde di sini harganya 15.000 loh ya per mangkok. Kalau konsumen sedia nggak apa-apa. Tapi kalau konsumen nggak bersedia nggak boleh. Kenapa? Karena dia harganya mentung. Karena dia harganya karena konsumen tahu loh, di luar cuma 5 ribu kok di sini 15 ribu. Nah kan Bapak di alun-alun, bukan di luar alun-alun. Baik. Contoh yang lain ketika gas lagi langka. Kita nyari-nyari gas, ya. nemu berapa harganya? Karena ini lagi langka mas, nek mau tak jual 30. Padahal harganya 20 misalnya. Tapi dia jual 30. Ya kita mau nyari kemana lagi susah. Nah model bilang dulu seperti ini diperbolehkan. Asal dia bilang terlebih dahulu dan banyak seperti itu ya. Ya kalau mau harganya sekian. Dia bilang terlebih dahulu. Uh, saya pernah di mana itu dia nyampaikan dulu kalau mau harganya sekian. Nanti saya proses. Kalau enggak ya mohon maaf enggak bisa. Dan itu biasanya dilakukan oleh seseorang menggunakan jurus aji mumpung. Ya. Iki mumpung wong butuh sekali akhirnya harganya dinaikkan. Baru saja Anda menyimak Baru saja anda drama singkat Radio Muskat.